untuk mendekati Ramadan. Umpamanya satu minggu lagi masih boleh tidak melaksanakan puasa Senin Kemis, mohon penjelasannya. Jadi untuk melaksanakan puasa Senin Kemis di hari-hari semacam ini tetap digunakan karena ada tetap boleh puasa setelah nisfu Syaban memang hadis larangan puasa setelah nisfu Syaban para a'immah hadis tidak bersepakat banyak yang melemahkan hadis ini cuman apapun bentuknya yang ada di dalam fikih mata Imam Syafi'i bahwasanya orang kalau setelah nisfu Sa'ban tidak boleh berpuasa kecuali lima orang satu untuk mengkodok yang kedua punya kodok kodok apa saja kodok yang kedua nadar kalau anakku sembuh aku mau puasa pas sembuhnya setelah nisfu Sa'ban yang ketiga adalah bertepatan dengan kebiasaan puasanya biasanya puasa Daud kalau puasa Daud atau biasa puasa Senin Kemis maka lakukan puasa Senin Kemis yang keempat disambung dengan hari tanggal 15 nya jadi tanggal 16 boleh berpuasa kalau anda sambung dengan tanggal 15 yang kelima adalah uh, uh, tidak khawatir membahayakan tidak khawatir akan menjadi lemah di saat melakukan puasa di bulan Ramadan ya ini jadi boleh berpuasa bagi ini lima orang ini kalau dia tidak khawatir kemudian dia untuk mengkodok ini, ini syaratnya ya tambahan ini yang kelima ini untuk kodok boleh kalau anda punya hutang kodok sekarang kodok saat ini nggak usah atau punya kebiasaan Senin Kemis langsung jalankan hari ini tidak usah ditunda lagi kemudian setelah itu disambung dengan tanggal 15 yang keempat adalah nazar ya mengkodok nazar disambung dengan tanggal 15-nya atau punya kebiasaan puasa sudah biasa rutin Senin Kemis ya jalankan puasa Senin Kemis itu saja